tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka dari salah satu yang ditanyakan oleh sosok laki-laki yang sebenarnya malaikat Jibril itu yakni pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbirni anil ihsan kabarkanlah kepadaku beritahukanlah kepadaku tentang al ihsan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwasanya al-ihsan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu Sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya fa illam takun tarahu dan apabila engkau tidak mampu melihatnya fa innahu yaraka maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Wal ihsanu huwal martabatul ulya. Al ihsan adalah martabat kedudukan derajat yang tinggi. Qala Al ihsan, pengertian dari al ihsan itqanus syai' wa itmamuhu itqanu syai' wa itmamuhu menyempurnakan sesuatu dan menyempurnakannya Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah Dalam surat As-Sajdah ayat ke-7 Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membaguskan segala sesuatu yang ia menciptakannya. Wa ihsanul amal, ihsan dalam beramal, maknanya itmamuhu wa itqanuhu. Maknanya menyempurnakan amal tersebut. Sempurna amalnya wa ihsanus san'ah itmamuha wa itqanuha yang dimaksud dengan ihsan dalam satu penciptaan buatan maka ia menyempurnakan buatan tersebut walihada yaqulun maka karena itulah Orang-orang mengatakan anta tuhsinu kada au la tuhsinu. Ai yakni maksudnya hal ta'rifu hadza syai tamaman au annaka la ta'rifu. Engkau telah mengihsankan demikian atau tidak mengihsankan maknanya adalah Apakah engkau mengetahui sesuatu itu sempurna? Atau sesungguhnya engkau tidak mengetahui kesempurnaannya? Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbi bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Ihsan antara seorang hamba dan Robnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepada Allah semata tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun wa yakunul ihsanu bainan nas adapun berbuat ihsan terhadap sama manusia bisodakah wal ma'ruf wa badlil khair wa da'wah ila Allah berbuat ihsan kepada sesama bisa dalam bentuk sedekah bisa dalam bentuk hal yang ma'ruf bisa dalam bentuk mencurahkan segenap kebaikan menyeru mengajak ke jalan Allah menuntut ilmu yang bermanfaat, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ahsinu Inna allaha yuhibbul muhsinin Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Berbuat baiklah kalian Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menjelaskan wa ihsanul amal ihsan dalam beramal itqanuhu bi ayyakuna ala sunnah yaitu menyempurnakan amal tersebut sehingga selaras sesuai dengan as-sunnah walaysa fihi bid'atun dan amal itu bukan didasarkan atas kebid'ahan Faidah kana fil amali bid'atun apabila amal itu ya, merupakan satu bentuk kebid'ahan fa innahu laisa min ihsanil amal maka itu bukan termasuk ya, ihsanul amal amal yang baik Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 112 bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man amila amalan laisa alaihi amruna raddun di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah 112 disebutkan bahwasannya bala man aslama wajhahu sekali-kali tidak orang yang berserah diri kepada Allah karena Allah wahwa muhsinun maka dia itu adalah orang yang baik kalimat aslama wajahu maknanya bitauhid wal ikhlas yaitu dengan bertauhid dengan ikhlas wa huwa muhsinun ay muttabi'un li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa muhsinun ay ia mengikuti berittiba kepada rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadis Jibril ini Disebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, "Hadza huwal ihsanu bainal 'abdi wa bainar rabbih." Inilah bentuk perbuatan ihsan antara seorang hamba dan Robnya. Anta'budallaha muqinan bihi, mu'minan bihi, tamamal iman, hatta ka'annaka tarahu. Tarahu bibasarika. Engkau beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan. Kesempurnaan iman. Dengan kesempurnaan iman. Hingga seakan-akan engkau melihat Allah dengan pandanganmu. Kenapa demikian? Min syiddatil iman, karena kokohnya iman, karena kerasnya iman. Qala li anna syai'al ladzi yura la yushakku fi karena sesuatu itu ketika dilihat maka tidak akan menimbulkan keraguan padanya. Fa indama tarol jidar maka ketika engkau melihat sebuah dinding la tasukku fihi maka niscaya engkau tidak akan ragu dengan dinding tersebut autarol baba la tasukku fihi abada demikian juga ketika engkau melihat sebuah pintu maka niscaya setelah engkau melihatnya engkau tidak ragu bahwasannya itu pintu fal ihsanu an ta'budallaha jalla wa ala maka ihsan bahwasannya engkau beribadah kepada Allah Jalla wa Ala ka'annaka tusyahiduhu bi'ainika engkau seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matamu min imanika wa yaqinika disebabkan karena kokohnya keimananmu kuatnya keyakinanmu wa illa kalau tidak demikian fa innallaha la yura fi hadhihi dunya maka jika engkau tidak bisa melihat Allah karena memang sesungguhnya Allah tidak akan bisa dilihat saat di dunia ini Qala li annal khalqa la yastati'una ru'yatallahi fi hadhihi dunya karena sesungguhnya makhluk tidaklah akan mampu melihat Allah saat di dunia ini. Wa innama yarahul mu'minuna yaumal qiyamati fil jannati idza a'tahumullahu quwwatan yastati'una biha an yarau rabbahum. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat nanti mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah di dalam surga apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka untuk mampu bisa melihat Rabbnya melihat Allah Subhanahu wa taala amma fi hadhihi dunya adapun ketika di dunia ini fala ahada yarallaha muayanatan maka tidak ada seorang pun yang bisa mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinihi ka'annahu yusahidu. Akan tetapi orang yang beriman ia akan seakan-akan ia melihat Allah dengan hatinya, dengan imannya, dengan keyakinannya seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala lihada lamma sa'ala Musa alaihissalam maka karena inilah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 143 qala rabbi arini anzur ilaika Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia berkata wahai Rabbku tampakkanlah kepada diriku aku akan melihat engkau qala Allah lahu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam lantarani sekali-kali engkau tidak akan bisa melihat diriku kata Allah Subhanahu wa taala yakni tidak bisa melihat diriku yakni di dunia, ketika di dunia qala li anna Musa alaihissalam karena Nabi Musa alaihissalam la yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya karena sungguhnya Nabi Musa alaihissalam tidak akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini wala ahada yastati'u ru'yatallah fi hadhihi dunya dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk bisa melihat Allah saat di dunia ini kenapa li'azamatihi subhanahu wa ta'ala karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala karena betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala qala li'annahu ihtajaba an ibadihi bin nur dan selain itu juga karena sesungguhnya hamba-hamba Allah tersebut saat di dunia terhijab tertutup dengan cahaya. Kama fil hadis sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut disebutkan hijabuhun nur. Hijabnya, penutupnya, penghalang adalah cahaya fala ahada yarallaha fi hadhihi dunya maka tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Allah saat di dunia ini karena diantaranya terhijab dengan nur cahaya sehingga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala kita kalau matahari bersinar cerah, coba arahkan pandangan mata kita kepada matahari. Kira-kira bisa tidak kita melihat bulatnya matahari itu? Tidak akan bisa. Kenapa? Silau dengan cahayanya. Hijabuhun nur. Allah terhijab dengan cahaya. Qala wa dallatil adillah fil kitabi was sunnah. Maka sesungguhnya ini merupakan dalil dalil dari Alkitab was sunnah ala annal mu'minina yukrimuhum yukri yukrimuhumullahu yaumal qiyamah karena sesungguhnya orang-orang yang beriman Allah akan memuliakannya pada hari kiamat nanti. Fakama annahum abaduhu fi hadhihi dunya sebagaimana orang-orang yang beriman itu mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat di dunia min ghairi ru'yatin lahu dengan tanpa melihat Allah karena tidak mampu untuk melihat Allah sebagaimana orang-orang yang beriman itu mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama amanu bihi dan sesungguhnya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inna Allah yuqirru ayunahum bi ayyatajalla lahum wa yarawnahu ayanan bi absarihim subhanahu wa ta'ala maka sungguhnya Allah menetapkan ya, untuk orang-orang yang beriman mereka bisa melihat Allah dengan jelas ya, mereka bisa melihat dengan mata pandangan mereka ya, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala saat di akhirat nanti di dalam jannah Qala ammal kufara adapun orang-orang kafir lamma lam yu'minu billahi saat mereka tidak beriman kepada Allah fi hadhihi dunya saat di dunia ini fa innallaha yahjubuhum an ru'yatihi yaumal qiyamah maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pandangan mereka pada hari kiamat nanti sehingga orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum an rabbihim yauma idzil mahjubun". Sekali-kali tidak sungguhnya mereka terhadap Rabbnya pada hari itu la mahjubun. mereka terhijab, terhalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza kuffar yuhjabuna 'anillahi fil akhirah maka bagi orang-orang yang kafir mereka terhalang untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Fa innal mu'minina maka sungguhnya bagi orang-orang yang beriman yarauna rabbahum subhanahu wa taala ia akan bisa melihat Allah subhanahu wa taala kama tawattarat bihadzal adillah sebagaimana telah mutawatir dalil-dalil tentang bisa melihatnya orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala langsung dengan pandangannya langsung dengan matanya di akhirat nanti di dalam jannah Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqauluhu ka'annaka tarah seakan-akan engkau melihat Allah Hadza dalilun ala annahu la yura fid dunya muayanatan. Ka'annaka tarah ini menjadi dalil sesungguhnya siapapun dia hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk melihat Allah saat di dunia melihat dengan pandangan matanya sendiri wa innama yura fil qalbi wal yaqin wal iman namun ia bisa melihat Allah dengan hatinya dengan keyakinannya dengan keimanannya alladzi la yukhalituhu syak yang semuanya itu tanpa dicampuri dengan keragu-raguan Wahadi a'lal maratib dan ini adalah martabat yang paling tinggi. Ya. Martabat al-ihsan yang paling tinggi. Ihsan itu adalah martabat yang paling tinggi. Setelah al-Islam, al-iman, al-ihsan. Al-ihsan itu sendiri derajat yang paling tinggi adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah itu derajat yang paling tinggi kemudian fa'ilam takun tarahu jika engkau tidak bisa melihatnya tidak bisa melihat Allah yakni lam tasil ila hadhihi darajati minal yaqin yaitu engkau belum bisa mencapai derajat ya keyakinan ini fa innahu yaraka maka sungguhnya Allah melihat dirimu ai maknanya tu'minu bittila'illahi alaik yaitu engkau mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi melihat dirimu wa hadhihi aqallu minal ula dan ini adalah derajat yang lebih sedikit lebih rendah dibanding yang pertama. Ya. Derajat yang pertama tadi apa? Seorang beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya. Kalau derajat ini tidak bisa tercapai, derajat di bawahnya. Derajat di bawahnya apa? Ya. fa'ilam takuntara apabila engkau tidak bisa melihatnya fa innahu yaraka maka sesungguhnya Allah melihat dirimu ini derajat di bawah yang tadi yang pertama seorang beribadah seakan-akan melihat Allah tapi kalau ini tidak bisa tercapai ya, maka jika engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah maka sungguh Allah melihat dirimu ia meyakini, ia mengimani bahwasanya Allah melihat dirinya itu derajat di bawah yang tadi. Qala lakinnaha darajatun 'aliyatun. Akan tetapi derajat yang meskipun lebih sedikit ini tetap termasuk derajat yang tinggi. Fata'buduhu mu'minan. Ya, engkau beribadah kepada Allah ya, atas dasar keimanan bi annahu yattali'u 'alaik sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi, melihat dirimu wa yaraka fi jami'i tasarrufatik dan Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh tingkah lakumu. Fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihat dirimu ai i'taqid yakinlah biqalbika dengan hatimu. Wastahdir annallaha yaraka wa 'alaika dan hadirkanlah di dalam hati keyakinan sesungguhnya Allah melihat dirimu, Allah mengawasi dirimu. Wa hadhihi martabatun 'azimah wala syak dan ini merupakan martabat yang sangat agung yang tidak ada keraguan lagi. Wahia sama martabat ini dinamakan martabatul muraqabah yaitu martabat derajat tingkatan muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala muraqabatillahi jalla wa ala yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya walakinnaha aqallu minal ula akan tetapi martabat ini masih di bawah dari martabat yang pertama tadi fal ihsan bainal abdi wa bainar rabbih huwa ma bay, huwa ma bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis maka berbuat ihsan perbuatan ihsan seorang hamba terhadap Rabbnya adalah sebagaimana telah dijelaskan di dalam ya, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam hadis ini annal mu'mina ya'budullaha 'alal yaqin sesungguhnya seorang hamba beribadah kepada Allah atas dasar keyakinan wal iman dan atas dasar keimanan immal yaqinul ladzi yaj'alul abada ka'annahu yarallah ya bisa jadi dengan keyakinannya itu ya, seorang hamba menjadikan dirinya seakan-akan ia melihat Allah awil yaqin alladzi yastahdiru bihil abdu annallaha mutalli'u alaihi wa musyahidun li a'mali dan jadi dengan keyakinannya itu seorang hamba kemudian mampu menghadirkan di dalam hatinya keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan perbuatan-perbuatannya fala yanharifu an ta'atih maka tidaklah ia kemudian menyelisihi dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala wa harafa dan apabila wa harafa apabila ia menyelisihi menyeleweng dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala au akhta'a atau dia melakukan kesalahan fa innahu yatubu ila Allah maka ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Kenapa demikian? Li'annahu ya'lamu annallaha yaghfiru dhunuba. Ya, karena sungguhnya ia mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Wala yaqnatu min rahmatillahi azza wajal dan dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah azza wajal. Ini ketika seseorang sudah mencapai derajat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia terjatuh kepada satu perbuatan dosa, ia bersegera untuk bertobat. Ketika ia terjatuh pada kesalahan, ia segera memperbaiki diri, ia segera menyesal, ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam hatinya tumbuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya. Inilah derajat martabah muraqabah. Qala fal insanu laisa ma'suman. Ya. Karena sungguhnya manusia itu bukanlah ya, makhluk yang maksum terbebas dari dosa. Walakin akan tetapi idza hasala minhu mukhalafatun akan tetapi ketika ia terjatuh kepada penyelisihan syariat fa innahu yubadiru bitaubati ilallah maka ia pun bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna Allah yatubu 'alal man taba dan ia pun mengetahui sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang memohon ampun yang bertobat kepadanya. Wala ya'khudhuhul qunut wal ya-, ya'su min rahmatillah dan ia tidaklah kemudian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini dampak ataupun pengaruh seseorang yang memiliki derajat muraqabah derajat tingkatan bahwasanya dirinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia yakin dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengimani bahwasanya dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ia akan senantiasa berbuat kebaikan manakala ia terjatuh ter, terjatuh pada sebuah kesalahan ia pun segera bertaubat dan ia yakin Allah Maha penerima taubat ini salah satu faidah seseorang bisa mencapai derajat al-ihsan. Ya. Kalau dirinya tidak bisa, seakan-akan tidak bisa melihat Allah, maka pada dirinya tumbuh keyakinan bahwasanya Allah melihat dirinya. Derajat yang dimiliki oleh seseorang, derajat ihsan yang dimiliki oleh seseorang akan membawa kebaikan pada dirinya. Derajat ini akan mengantarkan dia untuk senantiasa beramal kebaikan dan syaitan tidak akan bisa mempermainkan dirinya. Biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu'alaikum ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh